Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakallahu khair khususnya kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Ali Nur Hafizallah Ta'ala yang dengan segala kerendahan hati beliau dan kemuliaan beliau telah memfasilitasi dan mengundang orang yang tidak ada apa-apanya dengan beliau. Sehingga saya bingung juga ikhwah apa yang mau saya sampaikan. Tentu semua yang sudah yang saya tahu Ustaz sudah tahu dan sudah disampaikan insya Allah. Sehingga kita hanya berharap mudah-mudahan mendapatkan barokahnya silaturahim. Saya mendapatkan faedah dari bertemu dengan Ustadz Ali Nur dan bertemu dengan antum ikhwah sekalian. Sehingga saya yang sangat banyak mengambil manfaat pada hari ini dengan uh, kedatangan antum semuanya dan dengan sampainya saya di tempat ini ketemu dengan para asatidah yang ada di sini. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema yang insya Allah akan kita angkat pada hari ini, penentu akan tapi terabaikan. Apa kira-kira? Ikhwan billah, saya sekarang mau tanya sama Antun. <clears throat> Apa makna kalimat La ilaha illallah? Apa artinya? La ilaha illallah apa artinya? Coba. Antum siapa namanya? Edo. Ya, Mas Edo coba terangkan apa makna kalimat la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana coba diterangkan? Bagaimana maksudnya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, sekarang di Indonesia kita ini rata-rata masyarakat berketuhanan yang maha esa. Kalau nggak itu nggak boleh menjadi penduduk warga negara Indonesia karena sila yang pertama berketuhanan yang maha esa. Bagaimana kira-kira? Mereka semuanya berketuhanan yang maha esa. Berla Iya. Antum, siapa namanya itu? Ridwan. Apa coba terangkan makna kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus keterangannya saya juga bertuan, Mas. Bagaimana? Gimana? Antum tanya kepada orang Bali, Mas antum pertuan yang pertuan nggak? Oh saya pertuan yang maksa mas. Bagaimana? Hah? Iya, makanya dia juga punya keyakinan saya juga pertuan yang maksa mas. Orang Buddha ini, orang Bali, orang Hindu. Jangan antum antum Madinah kan? <laughs> Bapaknya Sekarang minta tolong siapa yang mau sodakoh untuk bisa memberikan makna kalimat la ilaha illallah. Antum so Ustaz. Dan Ustaz. Abu Abu If Rifi. Tolong Ustaz. Tidak ada yang dengan benar kecuali Kalau Arabnya bagaimana kira-kira Arabnya? Iya, makna la ilaha illallah kalau terjemahan Arabnya maknanya bagaimana? Enggak, kalau para ulama memberikan makna kalimat la ilaha illallah maknanya titik-titik. Antum? Iya. Siapa namanya? Adin. Adin. Ya Mas Adin. Tidak ada Tidak ada yang berada disembah selain Allah Kalau Arabnya bagaimana Arabnya? Pernah nggak diajak sama Ustadz itu? Kita sekarang belajar La ilaha illallah Makna la ilaha illallah adalah Iya gitu Kalau Arabnya bagaimana kira-kira? Jawa mas. <laughs> Coba itu. Lama Buddha bihakin ilallah. Lama Buddha bihakin ilallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Sekarang kalau saya membuat makna lama Buddha ilallah. Ini terjemahan yang salah atau terjemahan yang benar? Peribun Pak? Terjemahan yang salah, terjemahan yang benar ini Pak. Lama buta ilallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benar atau salah, Pak? Salah. Yang benar tidak ada yang diibadai. Bedanya yang diibadai dengan disembah apa? <laughs> Bapaknya sekarang. Saya membuat kalimat la ma'budah ilallah. Ini terjemahan yang salah atau benar terhadap kalimat la ilaha illallah? Salah Pak ya? Salah atau benar? Salah. Salahnya di mana Pak? Kan Arabnya lama buta ilallah. Sekarang kalau dibenarkan benarnya bagaimana Pak? ma'buta bihakin. Sekarang apa bedanya antara la ma'buta ilallah dengan la ma'buta bihakin ilallah? Apa kira-kira bedanya? Antum. Iya. Tidak ada Tuhan sama. lama buta ilallah hanya bedanya bihakin aja. Ya. Bebas. Sekarang kalau ditanya lagi, sekarang tunjukkan kesalahan kalimat ini sebagai terjemahan atau dari makna kalimat la ilaha illallah. Di mana letak kesalahannya kalimat la ma'budda illallah? Ya sekarang di mana salah salahnya di mana? Supaya orang faham. Salah kamu memberikan tafsiran atau memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan lama buta ilallah. Salah. Yang benar lama buta il, bihakin ilallah. Selain ini salah. Nah, sekarang salahnya di mana? Antum dituntut sekarang untuk mana? Salahnya mana? Gitu. Antum? Siapa namanya? Rio. Di Dio. Di Dio. Iya, Mas Dio. Di mana letak salahnya kira-kira? Ikhwan fillah, ini tentu kalimat yang kita tidak boleh salah dan tidak boleh tidak faham. Karena ini kalimat yang paling mendasar ketika kita sebagai seorang muslim Para ulama memberikan makna kalimat la ilaha illallah dengan la ma'buta bihaqqin ilallah. Selain terjemahan ini salah. Contoh yang salah. La ma'buta ilallah. Tidak ada sesembahan yang disembah. Tidak ada ilah yang disembah. La ma'buta tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di mana letak kesalahan kalimat ini? Satu, Kalimat la ma'buta ilallah. Tidak ada yang sembah kecuali Allah. Ini memberikan ihtimal kemungkinan makna bahwa setiap yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berlari kepada mana ittihadiyah. Makna manunggaling kaula Gusti. Sehingga setiap yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kerbau disembah berarti kerbau adalah Allah. Apabila ada pohon besar disembah berarti pohon besar Allah. Apabila ada kuburan disembah berarti kuburan adalah Allah. Apabila ada raja disembah berarti raja adalah Allah. Ini tentu makna yang sangat batil. Betul enggak? Yang kedua, di mana tak kesalahannya? Kesalahan terjemahan kalimat lama buta ilallah adalah menyelisihi waqi. Menyelisihi kenyataan yang ada. Kenyataannya ada enggak ikhwan? Sesembahan yang disembah selain Allah ada enggak? Sangat banyak. Sangat banyak. Ada kerbau disembah, ada pohon disembah, ada batu disembah, ada nabi sembah, ada wali disembah. Banyak. Sehingga terjemahan kalimat la ma'buda ilallah terjemahan yang salah. Sekarang, contoh lagi. La ila ilallah diterjemahkan dengan la khaliqa ilallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Pertanyaannya, masnya, antum, namanya siapa, mas? Iya, jenengan. Siapa? Mas ini, iya, antum namanya siapa? Iya, jenengan. Antum. Iya. Mas siapa? Mas Suyat Sugiarto. Cowok ya mas Sama saya. Dari mana mas? Dari Nganjuk, ya tetangga. Sekarang mas, terjemahan la ilallah dengan la khalika ilallah ini salah atau benar? Salah. Sekarang yang kedua, kalimat la khaliqa ilallah benar atau salah? Kalimat la khaliqa ilallah terjemahnya apa terjemahnya? La khaliqa ilallah terjemahnya apa? Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Sekarang pertanyaannya, kalimat la khaliqa illallah ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Kalimat yang salah. Bagaimana benarnya? Betul nggak? Setuju nggak kalimat ini salah? Setuju. Sehingga nggak ada ditanya lagi. <laughs> benar atau salah ya kawan? Antum? Ah. Kalimat ini benar atau salah? La khalika ilallah kalimat yang benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar bagaimana? La khalika ilallah. Ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Salah. Yang benar? Salah atau benar ikhwan? kalimatnya. La khalika ilallah kalimat salah atau benar? Kalimatnya adalah kalimat yang benar. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang benar. Karena memang tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalimat la khalika illallah sebagai terjemahan dari kalimat la ilaha illallah salah atau benar? Masnya, salah atau benar? Eh? Tinggal hanya B atau S dikeluari. B atau S. Salah atau benar? Gak dosa ini kalau salah jawab. Bagaimana? Masnya salah atau benar? Benar aja, nggak usah ditanti, nggak ditanya lagi benarnya <laughs> bagaimana. Kalau jawab salah, tak tanya nanti bagaimana benarnya. Jadi salah atau benar? Jenengan salah atau benar, Mas? Nyinjin antum. Tadi sudah saya kasih mukodimah dan saya kasih maklumat. Semua terjemahan kalimat la ilaha illallah yang yang tidak lama buta bihakin ilallah salah. Iya kan? Iya. Berarti salah atau benar? Salah? Mantap? Iya. Benar atau salah? Salah benarnya bagaimana? Atau sekarang di mana letak salahnya kita aja. Bukan benarnya bagaimana. Sekarang di mana letak salahnya? Oh, nggih Masya Allah. <laughs> Nggih monggo, Pak. Barakallahu fiik. Tapi ada nggak punya jawaban lain ikhwan? Ada nggak yang punya jawaban lain ikhwan? Nanti antum terakhir sekali kalau udah bubar. <laughs> Nggih. Iya, antum harus kembali ingat tentang masyarakat jahiliyah. Untuk Anda bisa menerangkan kepada masyarakat bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah dengan la khalika illallah itu adalah makna yang salah. Di mana letak salahnya? Kita perlu bertanya. Kalau Anda ditanya, apakah orang-orang kafir jahiliyah, orang musyrik yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah mereka ini memiliki keyakinan Allah sang pencipta? Jawabannya bagaimana ikhwan? Iya. Sangat yakin. Bahkan boleh jadi keyakinannya melebihi Anda tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada tsunami di Aceh atau ketika ada musibah sinabung atau ketika ada erupsi Merapi banyak kita saksikan mereka bukan berlari ke masjid dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapilah lari ke dukun-dukun, ke paranormal, kepada para jin. saja ini kurang sehingga dari das pedus dan tindas kebu ditingkatkan untuk meningkatkan keselamatan. Bandingkan dengan Abdul Muttalib Abdul Muttalib ketika pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah ini tempat yang paling mereka anggap suci dan mereka siap mengorbankan apapun untuk Ka'bah. Tempat yang paling suci. Tapi ketika Abraha datang dengan pasukannya, Abdul Muttalib memerintahkan masyarakat Quraisy untuk nyingkir ke bukit-bukit dan ketika Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraha, maka di antara perkataan Abdul Muttalib, kembalikan unta-unta kepada kami. Kami Robul Ibil. Kami pemilik unta. Abraham gumun. Ini Ka'bah mau dihancurkan urusannya sama unta. Akan tapi dibalik ini Abdul Muttalib apa yang dia sampaikan Soal Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Ada pemiliknya sendiri. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Ikhwanifillah. Bagaimana keyakinan Abdul Muttalib berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala? Akan tapi Abdul Muttalib dan masyarakat Quraisy pada umumnya mereka adalah orang yang dikatakan musyrik kafir. Dan Allah pun mengatakan tentang mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau seandainya Anda tanya kepada mereka orang-orang kafir musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini keyakinan mereka. Sekarang pertanyaan kedua untuk menjelaskan kepada orang lain bahwasanya betul-betul kalimat ini makna yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhwani fillah, apakah orang Quraisy mereka menerima atau menolak? Apa jawabannya ikhwan? Menolak. Kalau seandainya Kalimat la ilaha illallah itu maknanya la khaliqa illallah. Maka ketika Rasulullah menyuruh mereka ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia ucapkan oleh anda kalimat la ilaha illallah. Anda akan jaya. Mereka tentu tidak akan menolak. Karena mereka sudah punya keyakinan Allah al-Khaliq. Akan tapi kenyataannya mereka melakukan penolakan, bahkan penolakan yang sangat keras. Bahkan gara-gara Rasulullah mengajak kalimat La ilaha illallah, maka setiap orang yang mereka kemudian menyambut seruan kalimat La ilaha illallah, Bilal diseret oleh mereka ke padang pasir, dihajar sama mereka. Ammar bin Yasir sekeluarga dihajar oleh mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Osman bangsawan Quraisy pun juga dihajar oleh mereka. Karena kalimat la ilaha illallah. Sehingga penolakan mereka keras dan sangat keras dan super keras. Yang menunjukkan pertentangan mereka sangat besar dan sangat kuat terhadap kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian, Kalimat la khalika ilallah bukanlah makna yang dikehendaki dari kalimat la ila ilallah. Sekalipun makna la khalika ilallah adalah kalimat yang benar. Paham ikhwan? Paham? Ikhwan fillah. Ternyata kita bisa bayangkan. Minta maaf Seandainya kita-kita yang sering datang ke pengajian seperti ini, kemudian kita juga masih ada keraguan atau kesulitan menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tentu bagaimana lagi dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan penjelasan yang demikian dari para ulama salaful ummah. Kalau saya tanya, ikhwan, apa kalimat yang paling membedakan antara muslim dan kafir? Ikhwan. Yang paling mendasar yang membedakan antara muslim dan kafir. Atau ahlul jannah dan ahlul nar. Apa ikhwan? Kalimat yang paling membedakan antara mukmin dan kafir, antara muslim dan kafir, antara ahlul jannah dan ahlul nar adalah kalimat La ilaha illallah yang kalimat ini akan memberikan kepastian barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahir mereka adalah muslim dan Allah Rasulullah katakan mangkala la ilaha illallah mangkana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bi syai'an dakhalan nar sehingga kalimat ini dengan kandungannya membedakan secara total antara ahlul jannah dan ahlul nar. Antara muslim dan kafir. Akan tapi alangkah sangat banyaknya yang mereka tidak atau kurang perhatian dengan permasalahan yang sangat mendasar ini. Mari kita lihat ikhwan fillah sedikit dalam rangka untuk lebih kita sedang merojaah sudah diajarkan semuanya sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Saya sekedar ingin merojaah kembali. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita lihat. Sesungguhnya di mana letak dan pentingnya kalimat atau la ilaha illallah yang merupakan inti akidah Islam. Di mana pentingnya, arti pentingnya kalimat ini sehingga kenapa kita memiliki perhatian yang sangat besar dengan kalimat tersebut. Yang pertama ikhwanifillah. Bahwa akidah tauhid la ila illallah. Merupakan asasuddin. Merupakan asas daripada agama ini. Asasnya agama kita ini. Apa itu asas? Apa itu asas kawan? Dasar. Apa itu dasar? Hah? Apa itu dasar? Pondasi. Dasar itu yang letaknya paling bawah, yang di atasnya bertumpu semua atau tergantung kepada dasar ini. Sehingga kalau itu bangunan, maka asasnya adalah pondasi. Kalau itu pohon, asasnya adalah akar. Sehingga semuanya tergantung dengan akar tersebut. Pohon akan dikatakan pohon kalau dia punya akar, bangunan akan bisa tegak kalau dia punya pondasi dan bangunan tidak mungkin akan bisa tegak kecuali dengan pondasi yang ada dan pondasi sangat menentukan dengan semua jenis bangunan yang ada di atasnya. Ikhwan billah, demikian diantaranya Allah Subhanahu wa taala pun terangkan kepada kita tentang kedudukan kalimat la ilaha illallah terhadap keseluruhan ajaran agama kita. Ajaran agama kita banyak. Ada salat, puasa, zakat, haji. Dan ada pernik-pernik yang sangat banyak yang dibahas dalam ajaran kita. Yang seluruh kehidupan kita merupakan bagian ajaran Islam yang diajarkan oleh agama kita. Akan tapi ini semuanya adalah cabang. Cabang. Dan asasnya adalah kalimat La ilaha illallah. Karena Anda berla ila ilallah, Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Anda berakhlak yang karimah, Anda berdakwah dan seterusnya. Yang seandainya Anda salat, Anda puasa, Anda haji, Anda berdakwah, Anda bernai mungkar, kemudian Anda tidak punya la ila ilallah, maka akan hancur dan runtuh semua apa yang Anda bangun itu. Sehingga Allah katakan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin aslu thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'tni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat permisalan tentang kalimat iman saja kalimatul iman, kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kasajaratin tayyibatin seperti pohon yang bagus, pohon yang ideal, pohon yang hebat. Bagaimana pohon yang tayyibah? Asluha thabitun, akarnya kuat. Akarnya menghunjam, kuat, kokoh, sabit. Wafar wafis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tukti ukula hinin bitni rabbiha. Yang setiap saat akan mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita memberikan penjelasan secara global. Pohon yang strukturnya ada akar, ada batang percabangan, ada buah-buah yang tumbuh yang keluar. Maka akarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu akidah seorang muslim. Batang percabangannya yang menjulang ke atas adalah al-a'malus salihat yang dilakukan oleh seorang hamba mukmin yang bertauhid yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yas'atu ilaihi al-kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'u akan diangkat naik menuju Allah Subhanahu wa taala kalimat tayyib, kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal yang saleh menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan buah-buahannya buah yang dirasakan oleh seorang mukmin secara pribadi adalah as-sa'adah. Dia akan menjadi hamba yang bahagia dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah, di dunia ini tidak akan hati manusia tenang dan tentram kecuali dia adalah orang yang hatinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati orang tidak bertauhid kepada Allah, tidak akan mereka merasakan ketenangan yang hakiki, kehidupan bahagia yang hakiki. Tapi saya kan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ternyata saya orang yang sering sekali tidak tenang. Ada nggak ikhwan? Banyak. Kenapa? Apakah salah kalimatnya? Apakah salah la ilaha illallahnya? Atau salah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalau anda salahkan kalimat la ilaha illallahnya yang mengucapkan kalimat adalah Allah dan Allah wa man asdaqu qila wa man asdaqu qila minallah Siapa ucapan yang lebih benar dibandingkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Dan yang mengatakan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam asdaqun nas, manusia yang paling jujur ketika mengucapkan kalimat. Kalau ternyata kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata masih sering sekali terserang ketidaktenangan, ketakutan, kegelisahan, kesedihan yang bertumpuk. Maka kita tidak mungkin menyalahkan Allah, tidak mungkin menyalahkan Rasulullah, tinggal kita mencurigai diri kita. Sekarang kita cek. Ada nggak orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hati mereka telah berusaha untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah dan kemudian hati mereka betul-betul merasakan ketenangan yang puncak dalam kehidupan mereka ada nggak contoh orang yang mengalami seperti itu? Ada. Contoh yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak pernah dibuat gusar oleh apa dan siapa yang berkaitan dengan para makhluk ketika hati beliau telah serahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan ketika Rasulullah sedang Senden, tahu nggak senden? Bersandar, senden, bukan sinden. Tahu nggak bedanya senden dengan sinden? Apa? Kalau sinden, Hah? Kalau sinden, ledek. Tahu nggak ledek? Oh, bukan orang Jawa. <laughs> Kalau sinden ledek, senden bersandar. Ketika Rasulullah sedang bersandar di pohon, kemudian tahu-tahu ada orang datang mencabut atau mengambil pedang Rasulullah dan kemudian diancamkan. Siapa yang membuat aman Anda dari pedang saya? Kata Rasulullah SAW, Allah Sampai kemudian orang ini pun ngewel. Kamu ngewel? Hah? Ngewel. Kalau nggak tahu nanti buka kamus bahasa Jawa. ngewel. Gemeter. Gemeter. Sampai pedangnya jatuh. Anda bisa bayangkan ketika Rasulullah SAW dikejar oleh Surakoh bin Malik. Dikejar oleh Surakoh bin Malik. Yang Abu Bakar sudah gelisah kanan kiri kanan kiri tengok tengok tengok tengok khawatir tentang jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ketenangan yang luar biasa ada di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan ketika Rasulullah dan Abu Bakar dua orang yang sedang goa dan orang-orang kufar Quraisy sedang berada di mulut goa yang seandainya mereka ngelongok sedikit, ngelongok sedikit, akan melihat ada orang di situ. Yang sampai Abu Bakar sampai berbesmili mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Rasulullah betapa memiliki ketenangan yang luar biasa. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat Anda seandainya dua orang yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah telah merasakan bagaimana puncak ketenangan dalam kehidupan beliau. Dan orang yang total mereka telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah dan mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki, mereka pun akan merasakan lezatnya keimanan yang mereka yang ada dalam hati mereka. Biasanya orang kalau menikmati, minta maaf ya. Orang kalau menikmati, orang kalau seneng menikmati, hati ini bunga. Tahu bunga? Bunga tahu? Enggak tahu. Bunga, bukan bunga. Bunga pakai H. Artinya seneng. Itu biasanya kalau umpamanya antum ketemu teman yang disenangi, betul-betul seneng, artinya klop, gatuk, seneng. Itu kalau ngobrol bisa betah nggak? Tah, kata orang Jawa, ngobrol sampai nganyi sampai berjam-jam, betah. Karena memang hatinya cocok. Hatinya senang dan tenang. Hatinya senang dan tenang. Tapi lain dengan orang yang mereka hatinya nggak punya rasa apa-apa, bahkan ada kebencian, kadang-kadang apalagi sampai bersanding, jejer, apalagi sampai ngomong Kadang-kadang sekedar ketemu dari jarak jauh sudah kelewang-kelewang, sudah kelihatan kira-kira itu blegernya si fulan. Tahu bleger. Kira-kira tahu kira tahu orang itu lah si fulan. Itu mending belok daripada simpangan. Nek ono gang belok-belok. Apalagi di jalan ikhwani fillah, dua orang yang hatinya tidak klop sama-sama masuk masjid kalau bisa masuk melalui pintu yang berbeda, kalau bisa duduknya di soft yang berbeda, itu karena hatinya memang tidak klop. Dan kalau dia ketemu harus duduk itu rasanya limang menit koyo limang jam tersiksa. Tapi kalau Masya Allah orang menikmati. Antum penggemar bola enggak? Bukan, enggak ya kawan. Penggemar bola enggak. Penggemar konser enggak juga. Alhamdulillah, masya Allah. Enggak pernah lihat bola, enggak pernah lihat konser, enggak pernah lihat apa lagi. Ahli taklim, kalau masya Allah, kalau duduk di masjid taklim bisa berjam-jam. Masya Allah, apalagi yang ngajar Ustaz Ali Nur. Bisa setengah hari. Betah, karena kenapa? Menikmati, seneng, Masya Allah, luar biasa. Orang bisa duduk lama-lama. Orang bisa berlama-lama itu karena menikmati dan senang. Sekarang lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah sholat malam dalam satu rekaat itu yang dibaca pertama Al-Baqarah, kemudian lanjut An-Nisa, kemudian lanjut Ali Imran. Itu kalau antum jumlah ayatnya atau dijumlah jumlah juznya berapa? Berapa jus? Ikhwan. Limang jusan, sekitar lima jusan atau lebih. Aku melihat lagi. Kira-kira kalau mau moco limang jus itu kira-kira butuh berapa menit, ikhwan? Lima menit? Satu jus satu menit? Itu wali itu. Kita baca lima jus bisa berjam-jam. Berjam-jam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dalam satu rakaat ayat itu yang dibaca, tiga surat itu yang dibaca. Antum kira-kira sholat tarawih lima juz dapat berapa rakaat? Oke, okay. <laughs> puluhan rakaat lima juz. Rasulullah satu satu rakaat membaca tiga surat yang panjang ini. Dan tentu Rasulullah kalau membaca tidak seperti kita membaca yang sangat cepat sekali. Tapi Rasulullah SAW diriwayatkan membaca ketika mati ayat azab. Rasul berlindung ayat rahmat. Rasul berdoa rahmat Allah SWT. Yang jelas membaca dengan tartil. Menghayati. Maka bagaimana Rasulullah dan para sahabat menikmati apa yang sedang dilakukan dari amal keimanan. Dan itu diantara buah tauhid. Para salaf kita di antara mereka memiliki ucapan yang menunjukkan mereka memiliki iman dan buah keimanan mereka. Mereka di antaranya mengatakan lau ya'lamul muluk au abnaul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang sedang kita rasakan di dada, ini hati mereka yang sangat tenang, merasakan tentang lezatnya iman. Niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Karena para raja yang boleh tidak ingin seandainya ada orang lebih bisa merasakan nikmat daripada dirinya. Sehingga seandainya ada yang bisa dilihat, ada yang memiliki nikmat daripada dirinya akan dia rampas nikmat itu. Akan tapi bagaimana mereka akan merampas dengan nikmat ada di dalam dada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jasadnya di penjara akan tapi roh Syekhul Islam hati Syekhul Islam seakan-akan matahari yang memancar ke dunia kata Ibnu Qayyim kami para murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika sedang dihimpit sesak dada karena permasalahan yang dihadapi dan ini menunjukkan orang yang alim pun juga terkadang sempat dihinggapi yang demikian. Maka mereka datang, kami datang kepada syekh kami itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian terkeduan keluar dari lesan beliau kalimat-kalimat yang seakan-akan sinar yang meng, yang melenyapkan kegelapan di yang ada di dada para muridnya sehingga begitu mendengar kalimat beliau melihat wajah beliau maka seakan-akan hilang kegelapan yang ada di dada. Lihat orang yang dipenjara dia bisa memancarkan cahaya yang bisa menyinari orang di luar penjara. Karena hakikat orang terpenjara kata Alaihi Wasallam ini al-mahbusu Man hubisa Or, hakikat orang yang terpenjara adalah orang yang mereka dipenjara oleh hawa nafsunya. Khonifillah, demikian di antara buah tauhid mereka betul-betul bisa merasakan kelezatan ini secara pribadi. Seorang muwahid, buah yang akan bisa dirasakan oleh orang lain di antaranya adalah akhlakul karimah, Bagaimana orang merasakan baiknya manfaatnya orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena tauhid memang menuntut seorang dia mewujudkan al akhlakul karimah dalam kehidupan mereka. Apa kata Nabi kita yang mulai ikhwan? Akmalul mu'minina terus akmalul mu'minina belum pernah apa Ustaz? Akmalul mu'minina Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Sehingga iman dengan akhlak itu berbanding lurus. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna akhlaknya, semakin jelek akhlaknya, tanda iman mereka adalah drop. Tapi saya punya teman, masya Allah, dia soal iman itu, masya Allah, kalau bicara tentang Allah, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, dia bisa jelentrekkan dari dari jelentrek, masya Allah, bisa nyerangkan detail dan masya Allah. Tapi akhlaknya rusak. Kira-kira yang salah siapa ini, Ikhwan? Hah? Iya, memang boleh jadi memang beliau ahli di dalam menerangkan masalah tauhid, ahli dalam menerangkan masalah iman, akan tapi boleh jadi itu hanya ilmu al-ilmu ala lisan, ilmu yang berputar di lisan dan bukan ilmu yang menancap di hati. Sedangkan iman adalah apa yang menancap di hati. Seandainya memang iman yang sempurna itu nancepnya di hati, bukan hanya nancep di lesan, insya Allah akan membawa perubahan semua hidup yang dia miliki. Karena iman, karena hati merupakan poros gerakan semua anggota badan kita. Baiknya mata kita, baiknya lesan kita, baiknya telinga kita, baiknya otak kita, baiknya kaki dan tangan kita, Semuanya sangat tergantung dengan bagaimana kondisi hati kita. Yang Nabi kita mengatakan, Ala wa inna fil jasati mubghah, Ida salahat salahat jasadu kullu Wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalb. Rasulullah tidak akan dusta. Rasulullah adalah orang yang paling jujur dalam menerangkan segala-galanya. Kalau memang betul imannya bagus, pasti akhlaknya akan baik. Dan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang, Ya Rasulullah, ayyul mu'min abdal. Ya Rasulullah, mukmin mana sih yang paling utama? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Karena kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Ketika datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Paling dicintai oleh Allah berarti yang paling mereka sempurna imannya, paling sempurna agamanya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbun nasi ilallah angfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka Masya Allah ikhwani fillah, seandainya kita mengamalkan hadis ini, mudah-mudahan dakwah kita dakwah yang gampang tersebar di mana-mana. Karena kalau Anda punya harta, Anda akan tanya. Aduhai diriku, hartamu, apa yang telah dirasakan oleh orang lain manfaat dari harta yang Anda miliki. Seandainya Anda orang yang berilmu, Anda akan tanya pada diri Anda, Wahai diriku yang mukmin, Anda adalah orang yang punya ilmu. Lalu orang apa yang telah dimanfaatkan orang lain berkaitan dengan ilmu yang Anda miliki. Seandainya Anda orang memiliki pemikiran, memiliki kecerdasan, memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki potensi apa yang Anda miliki, Anda akan bertanya pertama kali, wahai diriku, apa yang telah dirasakan orang lain berkaitan dengan kemanfaatan yang mereka rasakan dari apa yang Anda miliki. Akan tapi kita seringnya adalah justru orang yang selalu dipertanyakan orang suka ngerepotin suka membuat risih, ngerepotin. Masya Allah seandainya kita mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mukmin, masalul nakhlah, perumpamaan seorang mukmin bagaikan perumpamaan apa ya kawan? Nakhlah, nakhlah pakai kho, kho Nakhlatun apa? Syajaratun nakhlah apa? Pohon kurma. Pohon kurma. Antum susah bayangkan pohon kurma, bayangkan aja wit kambil. Wit kambil apa? Pohon kelapa. Yang jadi simbolnya anak pramuka. Pohon kelopo iku saka oyote sampai pucuknya kuabeh migunani. Kuabeh migunani. Oyote berguna nggak ikhwan? Kalau di kampung itu oyotnya pohon kelopo itu bisa dibuat pakai apa namanya itu lesung. Tahu lesung? Hah? Lumpang, iya lumpang. Tahu lumpang? Nggak tahu. Enggak apa-apa, enggak dosa. Enggak ngangkat derajat mengetahui yang ini enggak apa-apa. Kemudian batangnya kelopo bisa dipakai untuk apa ikhwan? Macam-macam. Macam-macam yang jelas untuk bangunan-bangunan buahnya bisa manfaatkan pohon kelapa. Godongnya daun dari yang paling enom sampai paling tua Semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Kemudian lidinya, tulangnya daun, semuanya manfaat. Dari yang paling nom sampai tua juga manfaat. Termasuk untuk biting-biting segala macam itu. Manfaat. Kemudian kambilnya, apanya? Kelapanya. Itu dari paling luar sepetnya sampai dalamnya sampai seandainya itu pohon eh, kelapa buah kelapa ini ketuaan sampai ngentos tahu ngentos ya sampai ngentos keluar ngentosnya itu pentol dalamnya itu semuanya manfaat dari sak sepetnya, dari sak batoknya, dari sak kambilnya, kambil enom, kambil tua, dari sak banyunya sampai kentosnya, semuanya manfaat coba. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, ikhwan. Apakah kita sudah memiliki gaya hidup yang seperti itu? Yang kedua, Nabi membuat tamsil juga di antaranya. Inna masalal mu'min laka masalin nahl. Apa nahl? Lebah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti perumpamaan lebah. Diterangkan sama Nabi. Bagaimana lebah itu? Ma'akhotta minha syai'an. Apa yang anda ambil sesuatu dari lebah ini, korma tadi. Ya lebah ini kata Nabi, ia akalat toiban, wa toiban, wa waqa'at lam taksir walam tufsid. Lebah itu satu kata Nabi. Kalau makan, makan yang baik, akalat toiban. Kalau dia produksi, mengeluarkan hasilnya, dia mengeluarkan yang manfaat. Kalau dia mencolok di ranting atau di dahan, tidak membuat ini patahnya dahan, tidak membuat keributan, kerusakan. Itu lebah. Kalau makan ada nggak lebah mencolok di kotoran itu ada nggak Ikhwan? Nggak ada. Kotoran antum atau kotoran hewan dipencroi lebah ada nggak? Nggak ada. Mencrok di tempat yang baik-baik. Akalat toiban, makan menyerap yang baik-baik. Seorang mukmin tidak akan memasukkan ke dalam dirinya kecuali yang baik-baik, yang halal, yang toyib. Baik itu makanan atau minuman atau juga pemikiran. Dia tidak akan mengambil kecuali yang baik-baik. Kemudian kalau dia mengeluarkan produk, apa produknya? Lebay madu. Madu. Dia mengeluarkan produk yang bermanfaat. Syifa'un linnas. Obat bagi manusia. Maka seorang mukmin juga demikian pula pemikirannya, omongannya, perbuatannya, hasil-hasil karya dia semuanya tentunya bermanfaat bagi manusia. Bahkan sekarang yang bermanfaat pula dari lebah apa ikhwan? sailer lebah itu loh apa? Ikhwan. Propolis. Propolis itu ilarnya lebay. Iya, betul. Ilarnya itu loh. Sampai saidunya atau ilarnya lebah itu manfaat. Maka Masya Allah, ini lebah. Kalau dia mencolok di ranting atau dahan, sampai enggak Evan dahannya terus sempal-sempal, rontok, hancur, enggak dan enggak membuat ribut, maka tanyakan pada diri kita. Tanyakan pada diri kita. Apakah kita telah kira-kira memiliki gaya hidup yang demikian? Seorang mukmin idealnya seperti itu. Seandainya iman dia adalah iman yang sempurna. Demikian diantaranya Allah memberikan tafsir dan itu semuanya tumbuh dari kalimat tauhid yang paling mendasar. Dia beramal yang semangat, dia berakhlak yang bagus. Itu tumbuh dari kalimat iman dia, kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia berbuat adil dengan Nasrani, berbuat adil dengan orang fajir, dia tidak zalim karena dia berla ilaha illallah. Karena kalimat inilah maka tumbuh berbagai macam amalan yang menunjukkan pertumbuhan sebagaimana sempurnanya sebuah pohon. Yang kedua alasan kenapa kita betul-betul belajar akidah. Akidah tauhid. Yang kedua karena akidah tauhid ini merupakan asas dan dasar dari kehidupan seorang mukmin, maka kita telah diajarkan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang mereka datang kecuali mendakwahkan kalimat yang sangat agung ini. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun tanpa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut dan benar-benar kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat dan tidaklah rasul ini datang kecuali mereka menyeru dengan seruan mereka sembahlah Allah ibadailah Allah dan jauhilah oleh kalian tauhid segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini bukan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata. Akan tapi dakwahnya semua para Nabiullah Alaihi Wasallam dan para Rasulullah tanpa kecuali termasuk Nabiullah Isa Alaihi Wasallam. Antum nanti bisa buka surat Al-A'raf. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dakwahnya para nabiullah dari nabiullah Nuh, nabiullah Hud, nabiullah Saleh, nabiullah Shu'aib dan nabi-nabi berikutnya di antara ucapan mereka yang sama persis yang Allah cantumkan di situ adalah ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang oleh nabi kita adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam Beliau pun ketika menyeru Bani Israel, apa kata Nabiullah Isa? Ya Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu adalah Rabb sesembahanku dan Rabb sesembahan kalian semuanya. Dan Nabiullah Isa mengingkari keyakinan batil yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Wa qala Allah ya Isa ibna Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Isa kata Allah besok dari kiamat Allah akan tanya kepada Nabiullah Isa, ya Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa mengatakan subhanak. Masujingko ya Allah. Masujingko ya Allah. Ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqqin. Tidak layak aku mengucapkan perkataan yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultu faqad alimtah seandainya aku pernah mengucapkan kalimat itu pasti engkau mengetahui ya Rabb. Ma qultu lahum illa ma da'a illa ma amart tanibi. Aku tidak pernah mengucapkan kalimat, tidak pernah menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ya ini, U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah yang Allah Rabbku dan Rabb kalian. Allah Isa. Dan karena memang mereka adalah satu satu ayah satu agama, mereka bersaudara. Al-anbiya dinuhum wahidun. Para nabi mereka semuanya adalah agama mereka satu. Itu dinul Islam. Dan mereka mendakwahkan kalimat yang sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan tentang para nabi bahwa semua mereka adalah muslim, mereka adalah muslim. Nabiullah Nuh sampai nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah muslimin. Nabiullah Nuh mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim Nabiullah Musa mengatakan wa tawakkalu alaihi wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah seandainya kalian betul-betul orang yang muslim. Nabiullah Ibrahim mengatakan eh, di antaranya wasiat Nabiullah Ibrahim dan eh, anaknya kepada anak cucunya Ya baniya inallah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiullah Sulaiman ketika mendakwai Bilqis Waktu waktuni muslimin. Nabilah Yusuf ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Mereka adalah minal muslimin. Dinuhum wahidun. Agama mereka satu ini agama tauhid dan dakwah mereka satu ini dakwah agama mereka satu agama Islam dan dakwah mereka satu ini dakwah tauhid sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan saudaranya semua para Nabi Allah alaihissalatu wassalam. Maka Nabi ketika diperintahkan Allah berdakwah kepada alul kitab. Apa yang Allah katakan? Qul Ta'alau ya Alul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum wa alul kitab. Mari kita menuju pada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Kalau dalilnya dipotong sampai sini ikhwan, Anda menjadi jil. Apa jil? <laughs> Yang mereka dengan ayat ini sampai sini dipotong, maka dia katakan kita dan alul kitab sama. Sama. Sehingga mereka katakan pula mereka juga memiliki hak masuk surga. Sampai ada orang profesor yang sempat mengatakan kalau yang masuk surga nanti itu hanya kita kaum muslimin bakal kesepian, bakal kesepen. Kok ono istilah neng surga kesepen bareng Dan bakal kesel. Kok nganggo kesel sekarang? sebabnya bab, sebabnya bakal nyapu surga yang luasnya seluas langit dan bumi saambra-ambra nyapu dewe kesel masya Allah kok sampai bisa keluar bahasa kayak gini itu iki sebetulnya anak esopo metu sokongan ngendi kok sampai bisa keluar dari kayak ini yang ngomong kayak ini bukan lulusan SD ikhwan profesor bahkan tokoh yang ditokohkan, bahkan pemimpin dari pemimpin organisasi. Masya Allah. Kok iso metu kali kalimat yang kayak gitu. Yang surga nganggu nyapu nganggu kesel barang. Di surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Sakit saknyet yang Anda karekan itu langsung cemepak. Anda butuh opo langsung cemepak. Itu di surga. Apa yang membuat Anda, Anda berselera apa? Langsung cemepak. Nggak pakai nunggu, nggak pakai menek-menek. Kalau Anda pingin buah, buahnya mentelung sendiri. Kutufu hadaniah buah yang ada surga mereka itu akan mentolak, akan mendekat kepada Anda. Sehingga nggak pakai kerekelan macam-macam kerekelan mau menek barang nganti kepleset nganti jiblok nggak ada masa di surga kayak gitu. Ini kebangetan yang mengucapkan kalimat kayak gitu. Nggak nganggu nyapu, kemeringat kesel nanti nanti tenger tenger ya Masya Allah ya nggak mungkin di surga kayak gitu. Ini karena pemikirannya yang rusak, yang demikian. Ikhwan fillah. Demikian seorang mukmin dan dakwah para hati sama. Kalimat ini itu ada lanjutannya, jangan dipenggal di situ. Lanjutannya apa kata Allah? Allah nabuta illa iyyahu wa la nusriku bi syai'an wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Allah buta ilallah, jangan sampai kita menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusrika bi syai'an dan kita tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun dan kita tidak saling menjadikan arbaba min dunillah sebagaimana Yahudi dan Nasrani menjadikan arbaba min dunillah di kalangan para ulama dan ubat mereka. Fa in tawallau dan kalau kamu tidak mau mewujudkan yang seperti ini, Ishadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah muslimin. Sehingga kalimat ini menjelaskan hakikat tauhid semua para nabiullah seperti itu. Sehingga kalau ternyata para nabi semuanya berdakwah dan nabi itu berdakwah dalam rangka memperbaiki manusia atau dalam rangka merusak manusia ikhwan. Hah? Tentu dalam rangka memperbaiki manusia. Terus sekarang kalau para nabi dengan kita-kita ini baik mana? Hah? Kalau baik kita-kita ini ya kebangetan gitu. Kata kata orang cairan ngilu gitu. Mbok yo ngilu gitu. Kalau kita mengatakan lebih baik kita Masya Allah wal, wal iyadzubillah wa na'udzubillah. Tentu para nabi lebih baik daripada kita. Kalau para nabi orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah dan datangnya dalam rangka memperbaiki manusia dan mereka mengawali dakwah mereka dengan dakwah tauhid la ilaha illallah ini dakwah akidah Kenapa kita tidak mengikuti para Nabiullah alaihissalatu wassalam? Apakah kita memiliki resep yang lebih jitu, yang tokcer? Kalau kita terapkan akan lebih hebat hasilnya dari para para Nabi. Tentu ini adalah perkara yang menyelisih apa yang ada pada dakwahnya para Nabi Allah alaihissalatu Yang ketiga, ikhwanifillah. Yang ketiga. Di antara pentingnya kita belajar akidah atau tauhid Di antara perkara yang menjadikan kita terdorong pelajar akidah tauhid bahwa akidah tauhid adalah kebutuhan kita kepadanya melebihi kebutuhan kita kepada makan, minum, bahkan kepada nafas yang kita hirup. Dan manusia tidak akan temoto dengan baik kecuali dia betul-betul berakidah tauhid yang benar. Alhamdulillah kita adalah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan kita dengan gamblang sejelas-jelasnya. Kita ini dari mana? Kita sedang di mana? Kita suruh ngapain? Kita nanti akan mengalami apa? Setelah itu bagaimana? Itu semuanya jelas jawaban yang sangat gamblang dalam agama kita dan itu menentramkan kita dalam berbuat. Seandainya kita bukan orang yang punya akidah demikian ikhwan fillah, Alangkah sangat luar biasanya dampaknya dalam kehidupan kita. Sekarang, kalau kita tidak paham tentang Allah, kita tidak tahu Allah, katakan yang paling jauh kita adalah ateis, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan bingung tentang hidup ini apa dan bagaimana dan suruh ngapain. Sehingga nggak punya arah kehidupan yang jelas. Dan kemudian apalagi kalau kemudian kita kebayang mati, itu kita sudah paling sedih. Paling sedih. Sekarang umpamanya, antum sedang semangat-semangatnya bekerja keras, ngumpulkan harta, tapi kebayang mati. Padahal kalau mati itu bagi dia musibah, tamat segala-galanya, sudah habis. Itu akan ngenes akan ngelokro. Tentu beda dengan Anda yang bertauhid, Anda itu mati nanti akan dihidupkan lagi dan Anda akan masuk kampung akhirat, ada kehidupan yang kekal dan sekarang ini hari kita bekerja, Anda beramal, bahkan seandainya Anda tahu besok kiamat kata Nabi, tetap Anda tanam biji pohon kurma dan tidak sia-sia. Alangkah kita seorang mukmin sangat nikmat Semuanya kita lakukan dengan mantap. Tidak ada yang ragu-ragu tentang kehidupan kita. Tidak ada yang rugi, kamus kerugian dalam kehidupan kita. Semuanya hanya ada untung dan untung dan untung dan untung. Yang Allah mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh sangat mengherankan gaya hidup seorang mukmin. Sungguh sangat mengherankan tentang pribadi seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lau khairun. Semua perkara itu nggak ada yang jelek. Baik semuanya. Baik semuanya. Walaysa dzaka illa lil mu'min dan tidak akan pernah mengalami seperti ini kecuali orang mukmin. In asabat usarra'u fakana syakara in asabat usarra'u eh, uh, eh, sakara fakana khairun lah wa in asabat udarra'u sabara fakana khairun lah. Kalau dia tertimpa kebaikan, kenikmatan dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan yang menyenangkan dia syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fakana khairan lah itu baik bagi dia. Baik bagi dia dan baik bagi orang lain. Coba semua umpamanya sekarang Juan, antum dapat nikmat harta. Kemudian antum bersyukur kepada Allah. Yang pertama antum tidak gunakan untuk maksiat. Yang kedua antum dermawan dengan harta itu karena berbuat baik pada orang pun merupakan bagian syukur kepada Allah Subhanahu taala. Kira-kira orang lain senang nggak ikhwan? Tentu senang. Senang. Kemudian kalau anda tertimpa musibah, Sobarofakana fakana khairan lah, anda bersabar dan itu baik bagi Anda dan bagi orang lain. Kalau antum sedang sakit di rumah sakit, kemudian antum tenang, sabar, berzikir kepada Allah, nerimo apa yang sedang menimpa Anda, kira-kira sing nunggu ki seneng gak ikhwan? Seneng dan ternyuh, malah ternyuh. Bisa berbesmihi. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak berjiwa mukmin, kalau dia mendapatkan harta, dia akan bakhil mencarinya dengan cara yang zalim. Ini akan membuat dia pun sesek, orang lain pun juga sesek. Seketika waktu mencari sikut-sikutan, sing saduk sabuan yang dia saling menghancurkan, pengen sugih dewe, pengen sukses dewe, pengen kepenak dewe, Nanti kalau sudah dapat itu bahin. Ini perwatakan orang yang sungguhnya memang tidak ada iman seperti itu asalnya. Kalau ternyata dia asalnya bakhil kok tahu-tahu nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh kok blobok, dia kok kelihatan dermawan kayak gitu, oh mesti ono opo-opo nih. Ono opo-opo nih. Barang deleng-deleng ternyata oh pantas wong arek pilkada. <laughs> Karena dia punya hitungan. Kalau nanti saya jadi itu badi, bakal untung. Sehingga mengeluarkan segini itu hitungannya sudah masuk gitu. Cara orang dodol kayak gitu. Cara orang berdagang kayak gitu. Mukmin juga begitu, memang juga begitu, tapi mukmin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menginginkan lipatan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau Anda berdagang dengan Allah setiap dagangan Anda akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda akan diberikan keuntungan dengan lipatan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. asroh ila sab'i mi'atin illa at'afin katsirah anda akan dilipatkan kebaikan Anda 10 sampai 700 kali sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang mereka berdagang dengan Allah. Anda para tujar yang diajak oleh Allah berdagang oleh Allah berdagang dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang mukmin, wahai orang yang hatinya ada iman, wahai orang yang hatinya yakin akan ada kehidupan yomul akhir, wahai orang yang hatinya telah beriman kepada Allah yang menciptakan dan memberikan pala setiap amal, Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang kalau Anda mau Anda akan untung mutlak. Anda akan untung mutlak. Anda akan selamat dari azab yang sang yang kekal yang pedih dan selamat dari adab itu ikhwan harganya mahal. Coba sekarang minta maaf. Antum kuliah atau kerja? Kuliah. Jadi dengan kuliah, kerja. Jam berapa jam berapa kerjanya Mas dengan? Jam sampai jam 9 atau jam 10 sampai jam 5. Dengan kerja nopo kerja di masuk jam sampai jam 16 sampai 17 jam 8 sampai jam 5 niku bendinten setiap hari atau sebulan sekali setiap hari setiap hari dilakukan kalau teman-teman kita yang di Jakarta sana ikhwan ada yang cara kerjanya kalau orang Jawa bilang sampai pecicilan Subuh, subuh, anak erong tangi wis mangkat. Mulai bengi, anak wis turu. Dan itu bendina yang demikian tuh tiap hari. Kalau ditanya mas kok penjenengan ini kok gelem-geleme nganti rekoso yang ngono dilakoni. Kira-kira apa jawabannya ikhwan? Ya kalau saya nggak begitu, saya nanti itu bisa jadi gembel, bisa jadi kere, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya kereta, kereta ya, nggak bisa punya motor, saya bisa jadi gembel, hidupnya di bawah jembatan, bakal keluhan kaliren, sehingga apapun yang memang harus saya lakukan, saya lakukan. Oh baik. Kalau kita seorang mukmin ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita masa depan yang suram. Yang seandainya kita tidak memiliki persiapan sungguh kita akan hancur-hancuran bukan hanya dalam hitungan bulan dan tahun akan hitungan abad dan selamanya yang kita nggak tahu waktunya sampai kapan. Allah, eh, Allah menyebutkan banyak ayat dan banyak Nabi mengingatkan dalam banyak hadis. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Wahai manusia, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rabb? Kenapa engkau perintahkan manusia bertakwa kepadamu ya Rabb? Allah ingatkan Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Hari-hari yang kata Allah, Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Wa tada'u kullu dati hamlin hamlaha. Anda akan melihat pemandangan setiap wanita yang mereka menyusui akan dia lemparkan susuannya. Setiap setiap anda akan melihat setiap wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya. Dan Anda akan menyaksikan manusia bagaikan orang mabuk sempoyongan. Akan tapi mereka sungguhnya tidak sedang mabuk. Walakinna Allah syadid. Mereka sedang merasakan pedihnya suasana adab Allah swt. Hari-hari yang Anda tidak akan lagi bisa memanfaatkan harta dan jabatan kekuasaan Anda hari-hari yang Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim wahai manusia ingatlah akan datang hari yang hari itu harta Anda dan anak-anak Anda tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang Anda tinggal mengatakan kalimat yang kata Allah, harta yang Anda tumpuk dan kekuasaan yang Anda kejar selama ini. ma'agna anni maliya halaka anni sultaniya. Aduh hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduh kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Hari-hari yang Allah katakan seluruh manusia kawan Anda, bapak Anda, saudara Anda akan berlepas diri dari Anda. Bahkan mereka akan siap mengorbankan Anda, bukan memberikan pertolongan kepada Anda. Bahkan kawan dekat sekedar melihat pun mereka tidak akan eh, tidak akan melihat kawan dekatnya dan tidak akan bertanya tentang eh, bahkan kawan dekat pun tidak akan bertanya kepada kawan dekatnya. Wala yas'alu hamimun hamima dan kawan yang dekat tidak bertanya kepada kawan dekatnya. Padahal mereka melihat anda berat mereka memberikan pertolongan akan tapi mereka justru lari dari Anda. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin syanu yughni. Hari-hari yang Anda akan melihat setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari anak istrinya. Setiap orang mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Bahkan setiap orang siap mengorbankan orang lain walaupun anak kandung mereka sendiri. Ya mujrimu law yaftadi min adami yaumidin bibanin. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويك ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أثمر وتولى وجمع فأوعى Allah katakan hari-hari yang orang mujrim yang di dunia tidak salat, tidak puasa, tidak taat, tidak bertauhid, dia fasik, dia fajir, dia kafir, dia durhaka, maka seandainya dia bisa mengorbankan anak kandungnya akan dia korbankan, bahkan kalau perlu istrinya, saudaranya, bahkan kalau perlu keluarga besarnya, bahkan kalau perlu seluruh manusia di muka bumi, kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Akan tapi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan kitab yang dibawakannya dan telah menyampaikan kepada manusia mengatakan, "Kalla innaha laba." hambaku sekali-kali tidak. Sesungguhnya jahanam azab yang menyala-nyala, nasata lishawa yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, tadi uman at Adbar wa tawalla yang jahanam akan memanggil setiap orang yang mereka dulu durhaka berpaling dari agama Allah taala dan mereka hanya mengumpulkan harta akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah taala. Ikhwati billah. Selama di azab Allah bukan perkara yang murah. Perkara yang mahal. Anda seandainya mengumpulkan harta selama hidup Anda bertumpuk-tumpuk harta Anda Seandainya Anda sampai sanggup mengumpulkan harta Anda dalam wujud emas, bahkan seandainya emas Anda sebesar bumi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru wa matu wa kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka seandainya memiliki emas sebesar bumi dan dia ingin menebus azab di hari itu sama sekali Allah tidak akan pernah mau menerimanya. Seandainya Anda punya kekuasaan, dunia milik Anda pribadi, bahkan dilipatkan dua kali milik Anda sendiri, maka Allah telah mengatakan, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislau ma'ah" liyaftada liyafta liyaftadumi bihi min adabi min suil adabi yaumil qiyamah. Innal dan seandainya walau anna lidzalil ladina zalamu seandainya orang-orang zalim mereka memiliki bumi dan seisinya dua kali lipat milik dia sendiri. Niscaya kata Allah, dia pasti akan menjadikan kekayaannya itu sebagai tebusan min su'il azabi yaumal qiyamah dari jeleknya azab dari kiamat kelak. Ikhwati billah, selamat dari azab Allah bukan perkara yang murah. Perkara yang mahal. Sehingga Nabi ingatkan kepada kita sekalian nikmat di nikmat iman itu nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang tidak Allah berikan pada setiap orang. Nabi katakan, Inallah yu'ti dunya illa man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berikan dunia ini kepada orang Allah cintai atau uh, kepada orang Allah tidak cintai yang Allah yang mukmin yang mu, yang mukmin yang mutakin yang saleh yang salat yang puasa yang zakat yang taat dan mereka tidak maksiat Allah pun ada yang mereka Allah berikan harta banyak sebagaimana ada orang yang mereka kafir musyrik tidak Allah cintai dan mereka kaya raya dan memiliki harta dan bahkan memiliki kekuasaan akan tapi kata Nabi wala dina illa man ahabba dan Allah tidak akan memberikan agama ini keimanan kecuali kepada orang Allah cintai. Ikhwati fillah, maka ini merupakan dagangan yang mahal yang kalau Anda sambut Anda akan untung mutlak untung besar. Ini dagangan iman. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fisabilillah. Kemudian Nabi pun katakan kullukum kullu nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Manusia setiap pagi dia seakan membeber barang dagangan, dia berjual beli, dia menjual dirinya. Ada orang yang mereka menjual dirinya dan untung mutlak sehingga bisa membebaskan dari kesengsaraan dan ada orang mereka menjual dirinya dan dia rugi total sehingga dia sengsara abadi. Itulah orang yang mereka untung mutlak karena berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka rugi mutlak karena mereka berjual beli dengan syaitan dalam hari-hari yang mereka lakukan. Ikhwati Kita adalah para pedagang. Carilah keuntungan maksimal dengan kita berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan detik-detik waktu yang kita miliki untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Faedahnya kita belajar agama, belajar akidah, pentingnya kita belajar akidah karena ini perkara akan memberikan arah kehidupan kita menjadi jelas. Yang keempat, Di antara pentingnya kita belajar akidah akhwani fillah Yang keempat Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Pentingnya kita belajar akidah yang pertama karena akidah merupakan asas. Yang kedua, kebutuhan kita yang ketiga apa bedanya dengan kedua tadi yang kedua kebutuhan kita yang ketiga melebihi kebutuhan jasma ya, eh, makan minum yang kedua karena akidah merupakan asas perbaikan dan semua para Nabiullah salatu wassalam mengawali dakwah mereka dengan akidah. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Dari akidah ya walifillah. Orang akan menjadi orang yang tangguh, tahan banting dalam ujian. Tuhan filah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita adalah medan ujian. Kehidupan kita adalah medan ujian. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Yakin nggak yakin kita akan pasti akan mati. Kita lari atau kita mendekat, kita pasti akan mati. Suka atau benci, kita pasti akan mati. Karena kematian telah menjadi kepastian yang datang dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda lari kemanapun kata Allah. Kul innal mautalladhi tafirruna minhu fa mulaqikum. Kemana anda lari. Kematian pasti akan menjumpai anda. Sekalipun bahkan anda berlindung di benteng yang kokoh. Yutrikumul maut walau kuntum fi puruci musayyadah. Dan ketika kematian datang ikhwan billah, tidak ada seorang yang sanggup menolak datangnya malakal maut yang Allah Subhanahu wa taala katakan Kalla idza balagatit taraqi wa qila man الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولاك Kalla idha balagadit taraqi. Ketahuilah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Waqila man raq. Dan dikatakan mana orang yang bisa merukyah, yang bisa menyembuhkan hingga tidak mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak datangnya kematian. Seandainya Anda undang, seandainya Anda undang dokter spesialis dari segala jurusan, seribu dokter Anda datangkan, maka sungguh sang dokter tidak akan bisa menolak datangnya al-maut. Yang selama ini para panglima besar dengan senjatanya dan dengan kepiawaiannya menolak musuh dan mengusir musuh maka mereka tidak akan bisa mengusir datangnya malaikat maut dengan apa yang mereka miliki. Harta Anda yang banyak yang bisa dipakai untuk membeli siapapun, membeli jaksa, membeli hakim, membeli kasus, Anda bisa beli dengan harta Anda. Akan tapi malaikat maut, malaikat maut tidak akan bisa Anda beli sehingga dia akan menggagalkan, mencabut nyawa Anda. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk dia menolak al-mu. Harun al-Rashid. Rahimallahu ta'ala. Khalifah. Jadi khalifah kaum muslimin. Dia yang pernah mengatakan ayat wa sahabah. Wahai awan. Intiri masyikti. Silahkan Anda turunkan di mana hujan Anda kendaki turun. Akan tapi pasti hasilnya akan datang kepadaku. Saking luasnya kekuasaan Harun al-Rashid. Akan tapi, ketika diranjang kematiannya, selama ini panglima-panglima yang gagah dan megah, prajurit yang banyak, harta yang banyak, istana yang megah, maka semuanya telah tidak terbayang untuk bisa menolak datangnya ilmu. Sehingga ketika dia melihat kuburannya, maka dia tinggal hanya bisa mengucapkan kalimat ayat yang telah kita baca. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Yaman la yazulu mulku. Irham man qad zala mulku. Ya Rabb yang tidak akan pernah hancur kekuasaannya. Sayangilah hamba yang telah hancur binasa kekuasaannya. Ya Setiap orang siapapun mereka tidak akan pernah bisa menolak datangnya al-maut. Karena kematian telah menjadi sesuatu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia telah yakin akan berpisah dengan dunia dan seisinya dan dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihat dan perhatikan bagaimana Anda datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda akan datang sebagai seorang yang saleh, yang bertakwa ilaman atallaha biqalbin salim, dengan hati selamat Anda akan datang, Anda datang dengan membawa tauhid, Anda datang dengan membawa sunnah, Anda datang dengan membawa ketaatan, Anda datang dengan membawa keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala Apakah Anda akan seperti yang dikatakan Allah datang kepada Allah fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Anda akan datang kepada Allah dengan tidak memiliki pembenar, tidak membawa salat, tidak punya ibadah, tidak punya pembenaran agama, datang dengan membawa keberpalingan dari agama Allah Subhanahu wa taala dan pendustaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya billah. Ini hal yang Allah telah jelaskan semuanya kepada kita. Maka sungguh berdagang kepada Allah sesuatu yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi seorang mukmin. Dan akidah tauhid akan mendorong seorang dia memiliki amal yang sangat atau akan tangguh dalam ujian. Allah katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah akan menguji kalian baik dengan syar berbagai macam keburukan ataupun dengan berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan. Hakikat kehidupan kita, segala yang kita anggap tidak senang adalah ujian. Segala yang kita anggap senang juga merupakan ujian. Semuanya ujian. Apalagi ketika Anda telah muncul sebagai seorang mukmin. Ujian seakan-akan dan dipastikan sesuatu yang pasti akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya Alif Lam Mim أحسب الناس أن يسرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لامين Jangan sampai ada seorang manusia pun yang menyangka dia ber, mengatakan kami beriman kepada Allah sedangkan dia belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kata Allah, setiap orang orang-orang yang terdahulu telah diuji oleh Allah dan dengan ujian Allah itu Allah akan melihat dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang dengan ujian itu di antara hikmah yang Allah akan tegakkan adalah Allah akan mengetahui mana orang yang mereka betul jujur dengan keimanan mereka dan mana orang mereka dusta dengan keimanan mereka. Ikhwan fillah, ujian saat yang pasti. Dan tidak akan bisa berharap kebaikan di balik ujian kecuali orang yang mereka hatinya tertanam akidah yang sahihah, tertanam keimanan yang sahih sehingga mereka betul-betul akan tangguh di dalam menghadapi setiap ujian yang ada dalam lapangan kehidupan. Kita telah dihadapkan dengan pemaparan sejarah bagaimana Allah menjadikan ujian menimpa kaum mukminin. Khabbab ibni al-Ar ketika beliau dalam keadaan melepuh-melepuh, badannya melepuh-melepuh karena disiksa oleh Quraisy. Gosong-gosong melepuh-melepuh dia disiksa oleh Quraisy Lalu dia melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Habab mengeluhkan, "Ya Rasulullah, Allah tangtasir lana, Allah tada'ulana. ulana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami, tidak mendoakan kami? Maka kata Nabi, "Wahai Habab, sesungguhnya orang sebelum kalian ada di antara mereka yang ditanam jasadnya di tanah, diletakkan gergaji di atas kepalanya, dibelah menjadi dua, di antara mereka ada disisir dengan, dengan sisir besi. Sehingga berpisah antara daging dengan tulang belulangnya. Akan tapi itu semuanya tidak membuat berubah agama mereka. Lalu Nabi ingatkan para khobab, khobab, khobab. Wallahi la yutimmanna hadal amra hatta yasira raqib min sam'a ila al maut la ila ilallah demi Allah ya khabab sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama Islam ini hingga nanti ada orang yang berjalan dari sam'a ke hadral maut tidak takut tidak ada yang takutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala lalu Nabi memberikan catatan terakhir apa walakinnakum tastajilun akan tapi kalian tergesa-gesa akan tapi kalian ini istijal. Seling orang ingin memetik buah sebelum waktunya. Orang yang demikian kata para ulama manista manistajala uki uqiba bihurmani. Uh, eh, jala bisyai'in qabla awani hurima uki eh, uqiba hormani. Barang siapa yang dia tergesa-gesa memetik buah sebelum waktunya, maka Allah akan haramkan dia dari hasil yang diinginkan. Qanibillah. Bagaimana Rasul mengajarkan para Khabab ibn al Arab. Yang kemudian dengan itu Khabab pun kemudian mereka ini kembali bersemangat bertahan dengan keimanan yang diajarkan Nabi SAW. Keluarga Amr bin Yasir. Bagaimana mereka mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Sumayah mati ditombak oleh Quraisy, ayahnya mati dalam siksaan Quraisy dan Amar bin Yasir Bagaimana menguatkan kalimat kufur karena tidak kuatnya, saking tidak kuatnya dengan insan yang mereka timpakan. Dan ketika Rasulullah melewati mereka, Rasulullah hanya bisa mengucapkan kalimat akan tapi kalimat yang membuat mereka memiliki ketahanan yang luar biasa sabran ya ala yasir inna mau'idakumul jannah sabar keluarga yasir sesungguhnya tempat anda tempat yang dijanjikan oleh, kepada Allah oleh Anda, tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah. Apa yang membuat Bilal dia tahan disiksa seakan bahkan menikmati siksaan bahkan seakan tidak merasakan siksaan dan mengucapkan kalimat yang indah ahad ahad apa yang membuat keluarga Ammar bin Yasir memiliki ketahanan yang demikian? Tidak lain kecuali mereka semua adalah orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, pertanam di hati mereka akidah dalam diri mereka. Sungguh akidah perkara sangat penting untuk dimiliki setiap muslim dan diawalkan sebelum dia melaksanakan yang lainnya. Yang keempat. Yang kelima, seorang eh, akidah yang sahihah akan mengantarkan seorang menjadi orang-orang yang memiliki semangat beramal. Akan mengantarkan di orang-orang mereka tangguh dalam beramal. Tidak akan mengenal cuaca dalam beramal akan tahan banting dalam beramal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendidikan akidah pendidikan yang pertama karena memang di atas ini akan dibangun bangunan-bangunan megah. Dan hasilnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Bagaimana mereka memiliki amal-amal yang sangat luar biasa. Yang merintah setiap kita beramal I'malu beramalah kalian. I'malu wa'malu solihan. Beramalah kalian amal yang saleh. Perintah-perintah Allah untuk kita beramal sangat banyak. Dan karena memang dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita umat yang mulia, bukan umat yang hina. Kehinaan kita karena kita tidak beramal. Ini tidak beramal Islam yang sahih. Kalau Allah janjikan ikhwan, ayat Allah telah menjanjikan kepada kita. Wa antallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Wala yubattila wa la yumakkinanahum dinahum ladir tadalahum. la yubattilanahum min ba'di khawfim amna. Ya'budunani la yusrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada kaum mukminin Allah menjanjikan untuk orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh. Yang pertama, Allah akan berikan kekhilafan sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafan kepada orang-orang sebelumnya. Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah ridha dengan agama itu. Allah akan rubah, Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Dengan syarat apa? Ya budunani la yusrikuna bisyai'an. Mereka bertauhid, menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Mereka adalah orang mukmin yang beramal saleh, bukan orang mukmin yang nganggur, yang malas, yang tidak bekerja, yang tidak bergerak. Mereka adalah mukmin yang beramal saleh, yang bekerja demi kemaslahatan hidup dirinya dan masyarakat kaum muslimin. Karena amal mereka Allah muliakan kaum mukminin. Ini amal-amal Islam. Mereka bekerja. Ikhwan fillah minta maaf. Umar Ibnul Khattab ketika meninggal dunia berapa kekuasaan, berapa luas kekuasaan yang diwariskan kepada umat Islam? Berapa ikhwan? Hah? yang diwariskan sangat luas, sangat luas. berapa dunia? Berapa Ustaz? Berapa luas kekuasaan yang diwariskan Umar bin Khattab pada kita? Sangat luas. Sepertiga atau lebih. Luas. Kalau dua per tiga dunia mungkin eh, coba nanti dicek sejarah. Yang jelas sangat luas. Yang kita ambil ikhwan. Luasnya kekuasaan Indonesia yang luas seperti ini. Itu tidak diraih dengan ngantuk. Tidur. Teklak-teklu jengkru, kakep dengkul di rumah, delusar delosor ongap-angop. Enggak. Semua diraih dengan gerak jasad, dengan gerak hati, dengan tetesan darah, pengorbanan apa yang mereka bisa lakukan. Seandainya di tempat ini tidak ada yang berdakwah, tentu tidak akan ada yang mengenal Islam. Karena dakwah antum karena dakwah para ustadz. Karena dakwah setiap orang mengambil peran dalam dakwah. Dan jangan pernah ada orang yang tidak pernah merasa bisa berperan dalam dakwah. Rasulullah katakan, ikhwan. Innallaha yudkhilu. min wahidin. Salah satu nafar al-jannah. Allah memasukkan dengan satu anak panah tiga kelompok orang ke surga. Tiga orang ini bukan pemanah semua. Yang pertama, sani'ahu yahtasibu bisunati. Ini pemanah, ya ini orang yang membuat panah yang dengan dia membuat panah itu dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Pembuatnya. Yang kedua arami bihi, pemanahnya yang yang uh, yang lemparkan panas sampai nancep di badannya musuh. Yang ketiga, orang yang mereka mengambilkan anak panah. Orang mereka mengambilkan anak panah atau menyiapkan anak-anak panah yang akan dipakai untuk memanah. Berserikat tiga kelompok orang ini dimasukkan Allah ke dalam jannah. Kalau kita, kalau kita dakwah ada yang ceramah, ada yang urun harta, ada yang menyebar pamflet, ada yang menyebar SMS, ada yang mengajak, ada yang dengan jabatannya, kekuasaannya, dengan fasilitasnya, semua bisa mengambil peran dalam dakwah. Jangan sampai ada orang beralasan tidak ada yang bisa saya lakukan, saya nggak bisa dakwah. Ada peran yang bisa antum ambil. Akidah sahih akanifillah akan mendorong seorang beramal saleh. Allah akan berikan kekhilafahan, kemuliaan. Di antara eh, ini kekhilafan, sekarang saya tanya ikhwan, semenjak Rasulullah mendirikan daulah di Madinah, disambung dengan perjalanan para sahabat dan kaum muslimin, pernah enggak Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhilafan kepada kaum muslimin? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah nggak dia? Pernah. Apa wujudnya? Kekhilafan yang Rasulullah berikan kepada kaum mukminin pernah nggak? Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak? <laughs> pernah nggak Ikhwan? Pernah nggak? Sangat pernah. Sekarang saya tanya Ikhwan, kekhilafan Turki Utsmani itu kekhilafan Islam atau kekhilafan kafir? Hah? Kekhilafan Islam. Berapa tahun berapa dinyatakan resmi hancur kekhilafan Turki Utsmani? 1924. Sekarang tahun berapa? 2014. Berarti berapa tahun? 90 tahun. Seumurnya kakek kita. Seumur kakek 90 tahun sudah sangat lama atau baru? Sudah sangat lama atau masih kelihatan anget baru? Apanya? Yang lama? Hancurnya itu masih mambu-mambu anget. Baru 90 tahun itu belum lama. Baru satu generasi kurang lebih. Sedangkan kekhilafan yang Allah berikan kepada kaum muslimin semenjak Daulah Madinah sampai 1924 berapa tahun ikhwan? Sekitar 1300-an tahun. 1300-an tahun. Sehingga ikhwan fillah, ini diantara janji yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan segala kondisinya. Akan tapi Allah telah pernah berikan seperti itu. Dan ini adalah semuanya hasil kerja dan runtuhnya kaum muslimin diantaranya berkaitan dengan kondisi kaum muslimin karena kurangnya memuliakan Islam sehingga Allah hinakan kaum muslimin sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan inna kunna adzalal qaum kita ini adalah kaum yang rendahan A'assanallahu bihadal Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzata bighairil Islam Azzallanallah. kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam Allah akan hinakan kita sekarang kita mencari kemuliaan dengan harta sekarang kita mencari kemuliaan dengan menjadi pejabat sekarang kita mencari kemuliaan dengan berwala kepada orang kafir dan kita tidak mencari kemuliaan dengan Islam. Bukan dengan tauhid, Bukan berias dengan sunnah. Bukan dengan memakmurkan dunia dengan ataat taat Dan tidak meninggalkan maksiat. Maka ini sebab kehancuran umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sebagaimana kata Allah ketika memberikan catatan tentang orang-orang munafik alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayattaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an orang-orang munafik di antara pelaku mereka mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka sehingga mereka memberikan wala pada orang-orang kafir yang menyingkirkan meninggalkan kaum mukminin. Apa kata Allah? Ayat tahuna indahumul izzah. Apakah mereka akan mencari izzah melalui berwala pada orang kafir? Allah katakan fa innal izzata lillahi jami'an sesungguhnya izzah hanya milik Allah semuanya. Tidak bisa dicari izzah dari selain Allah. Karena izzah hanya milik Allah. Kalau Anda ingin memiliki izzah, Jadilah hamba-hamba Allah yang taat, yang menegakkan tauhid, yang tentunya menjadi hamba Allah ibadur rahman minal mu'minin. Hanya dengan itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, akidah akan menopang, mendorong, mendongkrak seorang dia untuk beramal saleh. Contoh di antaranya. Ibnu Mas'ud ketika bicara tentang salat, man ayal ayalqallaha ghadan musliman falyuhafid haulai salawat al-khams. Barang siapa yang mereka ingin bertemu Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, jagalah salat-salat anda yang lima. Hina yunada bihinna ketika anda diseru adzan untuk menunaikan salat yang lima. Dengan cara berjamaah. Yang Allah perintahkan kita agar menjaga salat hafidhu ala salawat wasalat wasalat wasalat al wusta jagalah li anda wasalatil wusta dan jagalah li anda li salat salat yang Allah perintahkan dan salat wusta para ulama memang nerangkan di antara salat asar jagalah salat salat kata Ibnu Mas'ud Barang siapa yang dia ingin bertemu Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim dalam menjaga salat-salat yang lima ketika mereka diseru untuk menunaikan salat Kemudian setelah berbicara masalah keutamaan sholat, beliau katakan di antaranya tentang so, ceritakan ada seorang yang kalau dilihat rumahnya ada ada seorang yang mereka ini kalau ke masjid itu harus dipapah dengan oleh atau oleh dua orang. Tahu nggak dipapah, Iwan? Harus dipapah, dituntun oleh dua orang sampai didudukkan di soft Secara fisik dia telah udur. Datang ke masjid. Akan tapi dia sangat ingin seandainya selalu bisa ke masjid walaupun dengan cara dipapa. Pertanyaannya ikhwan, apa yang mendorong si bapak atau orang yang mereka ini sudah udur akan tapi dia tetap selalu ingin datang ke masjid? Apa yang ada di hati mereka? Bukan karena keuntungan dunia akan dia dapatkan. Demikian pula dibawakan kisah oleh Suhai eh, oleh Kaab eh, Ubay bin Kaab. Ubay bin Kaab. Apa hubungan antara Ubay bin Kaab dengan Ubay bin Salul? Apa hubungannya? Anda melihat. Apa hubungan antara Ubay bin Kaab dengan Ubay bin Salul? Hah? Sama-sama Ubay. <laughs> Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa hubungannya antara Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Ubay bin Kaab? Hah? Keluarga, keluarga intim. Abdullah bin Ubay bin Salul siapa ya Kimbong munafikin. Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah yang mulia, yang sangat mahir dalam masalah Al-Quran. Di antara Ubay bin Ka'ab disahkan. Ada seorang yang mereka itu kalau dia dari jaraknya itu paling jauh dari kota Madinah. Paling ujung, paling jauh dari kota Madinah. Paling ujung. Tapi kalau soal sholat di belakang Rasulullah SAW tidak pernah absen. Tidak pernah ketinggalan. Sampai ditawari oleh kawan-kawannya, kamu itu mau beli saja kendaraan biar bisa melindungi dari panasnya terik matahari di siang hari dan bisa melindungi dari dinginnya di malam hari. nanti bisa rasakan di Madinah atau di di Madinah bagaimana kalau panas, bagaimana kalau dingin. Apa kata dia? Ma yasurni anna mangzili fi jambil masjid. Saya tidak membuat saya gembira seandainya rumah saya itu di samping masjid. Apa yang dia apa yang menjadikan dia memiliki ungkapan demikian ikhwan? Saya sangat ingin seandainya langkah-langkah kakiku semenjak aku pergi dari rumah ke masjid sampai aku kembali pulang menemui keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mendengar perkataan orang itu Nabi katakan, "Qad jama lak." Allah telah kumpulkan semua itu untuk Anda. Khotibillah apa yang mendorong dia melakukan sedemikian. Karena akidah yang tertanam dalam dirinya berkaitan dengan fadlus salat. Fadlus salat pilih jamaah. Keutamaan salat jamaah. Dan amal-amal yang lain sangat banyak. Bagaimana seorang yang mereka ketika datang kepada Nabi ya Rasulullah. Tolong carikan aku kendaraan yang bisa mengangkut aku berangkat jihad. Ternyata Nabi mencari-carikan kendaraan dan tidak dapat. Sehingga kata Nabi, La ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut Anda ke medan perang. Entah mau Ivan, seandainya Anda daftar jihad, kemudian ternyata panitia mengatakan untuk Anda nggak bisa berangkat. Kira-kira perasaannya bagaimana? Legu. Lego. Alhamdulillah, Rasito mati. Selamat, selamat, selamat Rasito mati. Tapi sahabat ini apa kata Allah? Tawallau wa a'yunuhum tafiyudu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Dia pulang dalam keadaan berbesmili meneteskan air mata, bercucuran air mata disebabkan sedihnya dia tidak mendapatkan apa yang dia bisa infakkan di jalan Allah. Terkadang kita Harta kita tidak dimintai panitia, alhamdulillah. Bondoni rakilong. Alhamdulillah. Harta saya nggak kurang. Panitia nggak datang ke tempat saya membawa proposal, minta-minta. Bukan kita bergembira seharusnya, kita harusnya sedih. Harta kita nganggur, tidak produktif karena harta kita yang hakiki kata Nabi ma indallah kata Nabi apa yang anda sodakohkan fama sodakta. Fa'afaita, apa yang Anda sudah kan itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta Anda kalau tidak sodako, itu hanya minim. Hanya minim yang Anda makan dan yang Anda pakai. Ma'akalta fa'abnaita wa malabista fa'ablaita. Apa yang Anda makan lalu habis, apa yang Anda pakai lalu usang. Itu milik Anda yang hakiki itu. Yang tidak Anda nikmati enggak bukan milik Anda. Hanya statusnya namanya atas nama Anda. Anda mati maka milik orang lain ahli waris. Apabila demikian ikhwan ya betapa sedikitnya harta kita. Anda bisa punya uang triliunan minta maaf. Triliunan miliaran. Kalau Anda mau beli makanan bisa antum uh, hadirkan semua kuliner-kuliner yang top kelas, top kelas kakap, yang paling lezat, paling enak. Antum bisa jelentrek-jelentrek ke meja yang jumlahnya puluhan. Pertanyaannya sekarang, pinten ingkang sakit melepet teng padaran panjenengan daran ingkang kathah makaten. Berapa ikhwan? Sepiring kalau umurnya sudah seperti saat Ali Nur, bukan saya. <laughs> sudah mulai menteng-menteng. Aku tambah piring lagi bedetek Aku tambah lagi sampai sadodo, tambah lagi sampai segini, tambah lagi mati antum bisa. Sedikit yang antum nikmati. Itu pun kalau antum sehat. Belum kalau antum punya asam urat, kolesterol, gula darah gula, ancaman stroke. Wape iki ra itu, iki ra itu, iki ra itu, iki ra itu. Akhirnya Melayu ini banyak putih. Duitnya sang uang yang sak karung-karung itu dogrok nganggur. Gak berfungsi apapun. Demikian pula yang Anda pakai sedikit, yang tak pakai sedikit. Pakaian, mobil, rumah, tempat tidur. Karena kita kaya mungkin boleh jadi bisa antum beli rumah sepuluh. Saben kamar spring bednya satu. Berarti sepuluh satu rumah, sepuluh spring bed, ping sepuluh berapa ikhwan? Satu spring bed. Tapi kalau anda tidur itu loh, berapa spring bed yang ditiduri ya? Ikhwan, satu tok itu pun belum tentu angler. Kadang-kadang orang itu bisa angler-ler tidurnya itu bahkan di atas cakruk tidak di tempat kasur yang mendut-mendut kayak gitu. Demikian pula mobil segala macam pakaian yang kita miliki. Nggak mungkin Anda sekali pakai 10 mobil, sekali pakai 10 pakaian. Nanti antum dibilang orang kayak rotok, rotok miring si sidik. Kurang sak sendok. Ikhwanifillah, ini harta benda kita begitu hakikatnya. Waktu kita habis sewan, catatan kita masih banyak tentunya akan tapi ini dan yang penting lagi ikhwan ternyata masalah dakwah ila tauhid, dakwah ilal aqidah ini banyak orang yang meremehkan buktinya di tengah-tengah masyarakat kita banyak penyimpangan-penyimpangan akidah kalau seandainya kita mau mengungkit satu persatu dan menunjukkan para dai-nya juga kurang perhatian kepada dakwah akidah Adapun dengan politik, dengan ekonomi, dengan teknologi, dengan segala macamnya, masya Allah luar biasa. Akan tapi perkara yang paling mendasar bahkan terkadang terabaikan, terlupakan, padahal ini merupakan pendidikan dasar yang harusnya betul-betul diperhatikan setiap dai muslimin. Kurang lebih demikian ikhwan, minta maaf sekali, mudah-mudahan manfaat. Dan segala kekurangan minta maaf sekali, nanti semua permasalahan kembalinya kepada Ustadz Ali Nur. Saya ke sini datang sebagai pekerja yang dipanggil oleh Ustadz Ali Nur yang namanya orang Jogja itu kalau diundang sendiko dawu. <laughs> Demikian ikhwan. Tanya 12? Enggak ada. Enggak perlu ada. Nah, Kan enggak ada pertanyaan kan? <laughs> fikum ya apa yang maha ikhwan atas harta yang bagikan hujan terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus. bers. Saya hanya ingin infak hadis diantaranya Nabi katakan begini Man sarrathu hasanatu Wa man asa'athu sayyi'atu Fahuwa mu'min saya ulangi lagi. Man sarrathu hasanatu wa asa'athu sayi'atuh fahuwa mu'min. Apal enggak? Dengarkan sekali lagi. Tiga kali kan? Catanya tiga kali. Man sarrathu hasanatu wa asa'athu fa huwa mu'min. Coba. Antum gini kan? Siapa ikhwan yang mau ngulangi hadisnya? Antum? Man Ada nggak ikhwan yang lain? Monggo. Ya, barakallahu fi. Man sarrathu hasanatu wa asa'atsu sayi'atu fahuwa mu'min. Artinya, barang siapa yang kebaikan yang dia lakukan membuat dia bergembira dan barang siapa keburukan yang dia lakukan membuat dia sedih maka dia adalah orang mukmin. Mudah-mudahan melimparkan duit, mengelimparkan duit-duit yang dilimparkan tadi tidak pulang dengan berbesmili Aduh, gelo saya. Duit tak buat-buat tak lempar-lempar. Tapi mudah-mudahan Masya Allah pulang dengan gembira, bersinar. Mudah-mudahan sotakoh yang diberikan akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz menggerakkan sedekah kepada jamaah. Masya Allah, dan ada yang lepas gelang, lepas kalung, sampai ada yang ngasih kunci mobil. Bukan mobil-mobilan. Masya Allah. Padahal itu bukan dakwah sunnah. Sekarang ini Masya Allah anda diajak untuk membangun berikut andil dakwah sunnah. Yang mudah-mudahan kita yakin dakwah sunnah adalah dakwah yang hak. Dakwah yang akan mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur. Dan mudah-mudahan dakwah yang barokah. Yang kedua, Bapak sekalian. Saya ingin infak satu hadis lagi juga. Innamat dunya li arba'in nafar. Dunia itu hanya untuk empat golongan tidak lebih. Pemilik dunia ini kurang lebih empat golongan ini nggak ada yang lain. Yang pertama, Abdun razaqallahu ilman wa malan fahuwa yattaqi lillahi fi. Yang pertama adalah hamba yang mereka Allah berikan rezeki ilmu dan harta yang dengan ilmu dan hartanya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fi rahimah. Dia dengan hartanya itu menyambung silaturahim. Wa ya'rifu lillahi fihi haqqah dan dia mengetahui hak-hak Allah yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fahuwa afdalul manasil ini orang yang terbaik, paling utama. Fakih dalam agama, tahu agama, kaya, suke, melegedu, ngawawu, tapi masya Allah har hartanya itu dia cakken dalam jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling utama. Yang kedua, dan seandainya kita tidak diberikan oleh Allah seperti yang pertama paling tidak mudah-mudahan kita yang kedua ini. Abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Fahuwa bisidqi niyati, tapi dia punya niat yang jujur. Wayakul dan dia mengatakan lau uh, lau ya, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan fawa bi fi ajrin sawa yang kedua orang yang Allah berikan kepadanya ilmu walaupun dia tidak Allah berikan harta tapi Allah berikan kepada dia ilmu pemahaman agama yang benar. Dan dia karena tidak punya harta tapi dia punya ilmu dan dia punya niat yang sadiq, niat yang sadiqah, niat yang jujur. Apa lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya Allah berikan kepadaku harta, aku akan beramal dengan amalnya si fulan yang pertama tadi fahuwa fi ajrihi masawa. Dia dalam pahalanya sama. Sehingga bagi kita yang merasa miskin, yang merasa belum bisa memberikan harta kita, paling gak niat. Allah berikan kelapangan kita memiliki niat untuk melakukan yang sama dengan orang yang mereka kaya. Dan ini yang seharusnya kita berlomba-lomba sebagaimana para sahabat yang mereka tidak mengirikan kekayaannya orang yang kaya dari kalangan para sahabat, tapi apa yang mereka inginkan, yang mereka keluhkan, ya Rasulullah, Zahabal ahdud ahlud dusur, Zahabal ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna fi amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mereka telah pergi memborong pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi kami ya Rasulullah, tapi mereka ya Rasulullah bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka yang aku tidak bisa melakukan. Mereka iri dengan pahala akhirat dan mereka tidak iri dengan dunia yang mereka miliki. Karena harta ikhwanifillah, Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, yang halal akan dihisap. Yang halal akan dihisap. Yang haram akan diazab. Seandainya kita cari dengan cara halal, maka seluruh harta kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya harta itu kita cari dengan cara yang haram atau kita keluarkan di jalan yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Abdul Rasakallahu malam malan walam yarsukhu ilman. Hamba yang Allah berikan kepada dia harta akan tapi Allah tidak berikan pada dia ilmu. Harta tanpa diiringi dengan ilmu akan membawa kepada musibah. Sehingga dikatakan oleh Nabi, fahuwa la yattaqi fihi lillah. Dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta yang dia miliki. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak pula dengan hartanya menyambung silaturahim. Wala ya'rifu lillahi fihi haqqah. Dan dia tidak tahu tentang hak-hak Allah yang berkaitan harta yang Allah berikan kepada dia. Wahuwa akhbasil manazil. Ini orang yang paling jelek kedudukannya. Dan ini bahayanya kebodohan terhadap agama Allah. Seandainya dia orang kaya, seandainya dia pejabat, seandainya dia pemimpin tanpa ilmu agama, maka dal wal mudil, al-dhulam wal dalal wal halak yang ada adalah kegelapan, kebinasaan dan kesesatan yang akan mereka dapatkan. Yang keempat, ini yang paling ngenes. Paling ngenes kalau tadi paling jelek, ini paling ngenes. Abdun la rasakallahu ilman wala malan. Wala harta, wala ilmu. Belas gak dapat. Kere, gembel. Sudah gembel kiri, bodoh, do. betul-betul ente-entean, uripe. Ente-entean, uripe. Sudah nggak punya bondo belas dan bodohnya ngepol orang ini tapi walaupun walaupun dia nggak punya harta dan karena bodoh dia mengatakan lau anna limalan fa'amil tu bi amali fulan yang ketiga. Kalau seandainya aku diberikan harta aku akan beramal seperti amal fulan yang ketiga tadi. entah Sudah bangkrut di dunia nggak punya apa-apa, di akhirat tentu dia akan dilimparkan ke dalam jahanam. Ini bangkrut trut-trut total dunia akhirat. Maka seandainya ikhwan, kita tidak menjadi orang pertama, paling tidak jadilah orang kedua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu dan memberikan kepada kita harta dan mengetahui tentang ketakwaan kita kepada Allah dan mengetahui tentang hak-hak Allah yang ada dalam ilmu dan harta yang kita miliki. Waktunya tinggal lima menit Ustaz. Memang ini disengaja didowo-dowo. Karena pertanyaan itu muaranya ke Ustadz Ali Nur. Pertanyaan pertama, Ustadz saya mohon dijelaskan makna ahlus alul kitab. Alul kitab itu secara bahasa ya ahl, pemilik keluarga, kitab ya kitab, pemilik kitab. Kalau antum punya kitab ini alul kitab. Artinya kitab ini milik antum. Tapi maksud ahlul kitab secara istilah itu adalah ini orang Yahudi dan Nasrani sampai sekarang. Yahudi dan Nasrani sampai sekarang. Pengen apa antum kok tanya ahlul kitab? Pengen bisa mengawini wanitanya ahlul kitab. <laughs> Kebangetan sekali. Kalau nggak ada akhwat sama sekali, belas nggak ada akhwat, baru silahkan ngelirik ahlul kitab. Kalau ada akhwat sampai nganggur-nganggur, akhwat sampai nganggur-nganggur, maka antum punya kewajiban untuk memilikinya. Ustaz, apakah orang yang dibumi Syam belum bertauhid sehingga orang kafir begitu mudah membunuh orang muslim? Kemudahan orang kafir menguasai muslimin bukan sekedar karena mereka belum bertauhid, akan tapi sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepada para pasukannya, jangan Anda berpikir bahwasanya karena Anda muslim, Anda orang yang mukmin sehingga lebih mulia dari orang kafir, pasti Anda tidak pernah dikuasai oleh orang kafir, dikalahkan orang kafir. Tapi takutlah Anda dengan dosa-dosa yang Anda lakukan. Karena berapa banyak orang Allah hinakan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Hendaknya kekhawatiran Anda dengan dosa Anda lebih Anda khawatirkan. Dibandingkan kekhawatiran Anda dengan musuh-musuh Anda. Kurang lebih pidatonya kayak gitu. Sehingga jangan sangka musuh menguasai kita gara-gara kita adalah orang yang sekedar tidak bertauhid, akan tapi berkubangnya kita dalam dosa dan maksiat akan menjadikan hinanya kita dan dikuasainya kita orang kafir, dicampakkan kita dalam kehinaan. Hadis yang Nabi katakan, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum wa raditum bisar'i" wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzu hatta tarju ila dinikum. Apabila Anda telah mulai praktek jual beli dengan sistem inah riba, satu di antara cabang riba. Dan ini ikhwan sangat mengerikan. Nabi katakan di antaranya, dirhamu riba yakulu rajul wa ya'lam asyaddu min sittin wa min sittin wa salasina zania. Orang yang mereka memakan riba satu dirham sedangkan dia tahu itu riba dan dia sengaja dia makan riba tersebut maka itu lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 perempuan. Riba itu memiliki 72 pintu kata Nabi, Aisyaruha. Yang paling ringannya, yang paling awalnya, yang paling ringannya dari tingkatan riba mislu ityani rajul ummah seperti laki-laki yang mensinai ibu kandungnya. Riba berat. Dan inah satu di antara praktek ribawi karena riba punya model-model satu di antaranya inah. Ada nggak yang tahu tentang bagaimana prakteknya inah? Bagaimana inah? Nah itu terangan para ulama kita. Saya butuh duit. Ustaz Ali Nur, bukan Ustaz Ali Nur. Antum majalah. <laughs> Antum kaya. Sugih. Kalau saya Kalau saya utang, Pak, tolong Pak, saya diutangi 100 juta, saya butuh duit 100 juta. Lalu Anda keluarkan nih 100 juta, tapi nanti balik setahun 120 yuto. Itu ketok, terlalu ketok meloho. Ribanya itu ketok. Terlalu ketok, ketok banget. Ketok meloho itu ketok banget. Maka dibuat sistem, oh begini aja ya, sekarang tak serahkan kamu beli mobil saya kredit, mobil tak dia beli serahkan ke saya. Ini mobil kamu beli kredit setahun, kamu cicil setahun dengan harga 120 juta. Tapi saya ini butuhnya duit bukan mobil. oh, nggak bisa nyupir juga mobil untuk apa? Nanti melah melangkerak. Tapi saya bisa nyupir pak. <laughs> saya nggak butuh mobil, butuhnya duit. Maka saya jual lagi. Pak ini pak tak jual lagi. Sebab saya nggak butuh butuh mobil, saya butuhnya duit. Oh ya tak beli cash 100 yuto. Sehingga saya terima uang 100 juta. Tapi saya punya utang 120 juta setahun. Ini bulat. Saya kayaknya pakai bulat sedikit. Kalau praktis nyos tak setori duit tak utangnya satu juta, balik no satu puluh juta. Maka ini katakan inah kayak gitu kurang lebihnya. Kalau umat ini telah terjatuh dalam riba diantaranya inah, Lalu dia sudah mulai asyik dengan ternaknya, dengan cocok tanamnya. Sehingga asyiknya dia akhirnya temul jihad, meninggalkan jihad. Jihad dengan dirinya, jihad dengan orang kafir, jihad dengan syaitan, jihad dengan eh, ini orang ahli bid'ah, ahli maksiat. Dia tidak belajar agama, tidak mengamalkan agama, dia tak majelis taklim, dia terhalang macam-macam amalan agama. Dan orang telah tinggalkan seperti model seperti ini kata Nabi, Allah akan campakkan mereka dalam kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai mereka mau kembali kepada agamanya. Lihat ikhwan, ini bukan menjadikan dia kafir, bukan karena mereka tidak bertauhid. Boleh jadi mereka bertauhid, tapi dia tenggelam dalam beberapa perbuatan yang menunjukkan cacat tauhid dia. Kemudian Allah hinakan. Hadis juga yusiku antada alaikumul umam yang kita akan dijadikan rebutan bangsa-bangsa kafir, ini tidak menunjukkan umat Islam kafir tidak bertauhid, tapi mereka diantaranya hubbud dunia wa qaryatil maut yang menjadikan mereka dikuasai bangsa-bangsa kufar. Sehingga tidak mesti dikuasai orang kafir itu karena mereka tidak bertauhid. Jam setengah 12 Alhamdulillah ini yang saya tunggu-tunggu. Dua menit untuk lipat kata kertas Jazakumullah khairan ikhwan, eh, para bapak sekalian, para akhwat, para ibu, para bapak, dan para jamaah sekalian atas perhatiannya. Sekali lagi, segala kurang minta maaf, saya kesini hanya memenuhi undangan Ustadz Ali Nur yang tidak punya apa-apa. Orang miskin diundang sama orang kaya raya, sekian blegedu, sehingga hanya nyatong tok sebetulnya. Akan tapi ini pemulihan bagi saya untuk bisa silaturahim dengan antum. Mudah-mudahan saya mendapatkan barokah yang banyak dengan bertemu dengan antum sekalian. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.